Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. إله dan sifat mereka adalah amanah amanatihim wa ahdihim raun senantiasa memelihara dan menjaga amanah-amanah dan janji-janji yang terpinggul di pundaknya seorang mukmin adalah sosok yang harus dapat dipercaya dan jauh dari sifat khianat lawan dari amanah adalah khianat dan sifat khianah ini adalah sifat yang buruk dan tercela. Hampir semua umat manusia membenci pengkhianatan. Bahkan tidak memberi ampun bagi para pengkhianat. Maka Islam juga demikian. Islam mengharamkan khianat. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifat khianat dan Allah tidak membalas orang yang berkhianat dengan khianat karena buruknya pengkhianatan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan sifat khianat ini sebagai salah satu dari sifat-sifat orang munafik. Nabi mengatakan ayatul munafik talat tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Salah satunya adalah wa idza khan. Jika dia diberi amanah, apabila dia diserahi amanah, dia berkhianat. Maka seorang mukmin wajib menghiasi dirinya dengan sifat amanah dan membersihkan sifat khianat ini dari hatinya atau dari dirinya. Bukti-bukti lain yang menunjukkan keagungan sifat amanah ini adalah bahwa amanah orang yang menunaikan amanah akan mudah menyeberangi sirat. Sebaliknya orang-orang yang mengabaikan dan menyia-nyiakan amanah dia akan terganjal oleh amanah ini ketika menyeberangi sirat. Orang-orang yang mengkhianati amanah Orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim terancam jatuh ke dalam jurang neraka. Adapun orang yang amanah dan orang yang suka menyambung tali silaturahim akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeberangi sirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, bahwa amanah dan silaturahim akan diutus berdiri di tepi kanan dan di kiri sirat. Dia menunggu orang-orang yang menyeberangi sirat. Dia berada di kanan dan di kiri sirat. Siapa saja yang suka menyalahi amanahnya, mengingkari amanahnya, menyelisihi amanahnya, tidak menunaikan amanah, maka akan ditarik oleh oleh amanah ini hingga dia terjatuh dari sirat. Demikian pula orang-orang yang suka memutuskan tali silaturahim maka tali silaturahim akan menyeretnya, akan menariknya hingga jatuh dia tergelincir masuk ke dalam jurang neraka. Karena orang-orang yang menyeberangi sirat itu bergantung amalnya, amal masing-masing. Nabi mengatakan golongan pertama yang menyeberangi sirat itu melintas secepat kilat. Sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatan sesuatu yang melintas seperti kilat?" Maka Nabi menjawab, "Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana cahaya kilat datang dan pergi dalam sekejap?" Kalau kita melihat halilintar, petir, guntur, guru dan sejenisnya Hilang itu sangat cepat dan tidak juga dia menghilang Lebih cepat daripada kecepatan suara Kira-kira demikian Nah itu kecepatan cahaya itu kilat Ikhwanuddin. Begitu cepatnya orang-orang yang pertama, golongan pertama yang melintasi surat. Kemudian golongan selanjutnya akan berjalan secepat tiupan angin Dan golongan selanjutnya akan berjalan secepat terbangnya burung Nabi mengatakan kecepatan perjalanan tiap-tiap golongan berbanding dengan amal-amal mereka masing-masing Semakin bagus amal seseorang di dunia Maka akan semakin cepat dia menyeberangi surga akan semakin cepat dia sampai ke ujung. Karena di bawah sirat ini adalah neraka jahanam. Sirat ini terbentang di atas punggung jahanam. Siapa yang terjatuh artinya dia jatuh ke neraka jahanam. Siapa yang lewat berarti dia lewat tinggal menunggu masuk ke dalam surga. Sirat ini dijelaskan di dalam hadis tajamnya setajam pedang, halusnya sehalus sutra. Sirat ini sangat panjang, bukan jembatan yang pendek nampak dari ujung ke ujung, tidak. Tapi ini adalah eh, jembatan yang sangat panjang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Adapun aku, Nabi kalian, akan berdiri di atas sirat seraya berdoa ya rabbi salim ya rabbi salim ya Allah selamatkan ya Allah selamatkan yaitu beliau berdoa untuk umat beliau agar selamat menyeberangi sirat pada sirat ini ada kait-kait yang siap mengait siapa saja yang berjalan di atasnya semakin lama Amalan-amalan setiap hamba semakin melemah hingga seorang hanya bisa menyeberangi dengan merangkak. Yaitu tergantung amal seseorang ketika dia menyeberangi sirat. Semakin sedikit bekalnya, maka semakin lambat perjalanannya. Hingga saking lambatnya dia seperti merangkak, hanya bisa menyeberanginya dengan merangkak. Sementara di tepi sirat bergantungan banyak besi-besi pengait yang akan mengait siapa saja yang diperintahkan. Sebahagian manusia selamat menyeberangi sirat, sedangkan sebahagian lainnya terlempar ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, jarak untuk sampai ke dasar neraka jahanam adalah sejauh perjalanan 70 tahun itu jurang neraka. Bagaimana sirat ini yang terbentang di atas punggung neraka? Kalau kita berjalan cepat kilat 70 tahun, 70 tahun perjalanan cahaya, itu berapa kilometer itu? Enggak tahu lagi berapa hitungannya. Begitulah jauhnya sirat itu. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan pasti melewatinya. Kalau ingin masuk surga harus melewati sirat. Semua orang pasti melewatinya. Akan ifidin ma'asyurah muslimin rahimani orang. Dan salah satu perkara yang memudahkan kita untuk menyerap menyeberangi sirat dapat kita bayangkan bagaimana kedahsyatan dan kemerian ketika setiap orang menyeberangi sirat. Bayangkan berapa miliar manusia kita adalah ya, salah satu di antaranya mereka semuanya menyeberangi sirat termasuk kita juga. Ada yang terjatuh, ada yang tertinggal di belakang, ada yang kadang berjalan, kadang dia diam. Orang-orang yang tidak punya cahaya pada hari ini tidak akan dapat berjalan, yaitu orang-orang munafik. Dan demikian. Dan yang paling celaka pada saat itu adalah orang yang mengabaikan dua perkara yang sangat penting ini yaitu amanah dan silaturahim. Jadi kalau kita tidak ingin terganjal ketika mau menyeberangi sirat, peliharalah dua perkara yang sangat penting ini, yaitu menjaga tali silaturahim dan menjaga amanah. Jangan harap dapat selamat menyeberangi sirat kalau kita termasuk salah satu dari keduanya. Termasuk orang yang memutuskan tali silaturahim jadi mumpung masih di dunia, kalau ada permasalahan kita dengan karib kerabat, andai tolan kita dia memutuskan hubungan, janganlah kita ikut-ikutan pula memutus, memutuskan hubungan dengannya. Sesungguhnya hakikat menyambung tali silaturahim adalah menyambung kepada karib kerabat yang memutus hubungan dengan kita. Perbaikilah hubungan kita dengan orang-orang yang kita punya kaitan dengan mereka di dalam kehidupan dunia ini. Yang kedua adalah amanah. Jagalah selalu amanah yang terembang di pundak kita. Jangan kita termasuk orang-orang yang suka eh, mengabaikan dan menyia-nyiakan amanah. Maka setiap muslim wajib menghiasi dirinya dengan sifat amanah ini karena Allah memerintahkannya. Di dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya, menunaikan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita di dalam hal ini. Dan beliau adalah seorang yang diakui memiliki sifat amanah bukan hanya oleh kawan tapi juga oleh lawan. Sebelum diutus menjadi rasul, Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam sudah mendapat gelar As-Sadiqul Amin. Seorang yang jujur lagi amanah. Ini gelar nggak didapat di bangku kuliah. Bukan didapat di sekolah, bukan. Ini adalah gelar yang diberi oleh masyarakat beliau. Hingga orang-orang percaya dan mempercayakan e, barang-barang mereka, perniagaan mereka, harta benda mereka kepada Nabi Semenjak kecil Nabi itu mengembalakan kambing bukan milik beliau, milik orang lain. Mereka mempercayakannya karena beliau adalah seorang yang memiliki sifat amanah. Beranjak dewasa, remaja, pemuda, beliau diamanahi membawa barang dagangan milik milik siapa? Khadijah. Hingga akhirnya Khadijah tertarik dengan sosok beliau yang amanah karyawan beliau ini pun beliau nikah dengannya menikah dengan karyawannya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang membuat beliau tertarik yaitu sifat amanah yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutus menjadi nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima barang-barang titipan berharga milik orang-orang Quraisy. Mereka menitipkan barang-barang barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga ketika Nabi hendak hijrah ke Madinah, beliau menitipkan amanah-amanah ini kepada Ali bin Abi Thalib untuk diserahkan kepada pemiliknya. Jadi walaupun mereka memusuhi Nabi dan membenci dakwah Nabi, tapi mereka tetap mempercayai beliau menitipkan barang-barang berharga tempat penitipan barang-barang berharga milik orang-orang Quraisy yang notabene mereka itu memusuhi beliau membenci beliau demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani orang jadi kita kaum muslimin harus menjadi contoh yang terdepan di dalam sifat amanah ini karena Nabi kita diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kaum muslimin seharusnya menjadi yang terdepan di dalam sifat amanah ini. Ya, sehingga siapapun dia, siapapun orangnya, apapun agamanya, dari manapun dia berasal, dia akan percaya kepada seorang muslim karena sifat amanah kepada kita. Tapi celakanya sifat amanah ini pula lah yang pertama kali terangkat di tengah-tengah umat ini berdasarkan sabda Nabi kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas menceritakan kepada kita, ya, menceritakan dan mengisahkan bagaimana musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh Islam tidak dapat memungkiri sifat amanah yang ada pada Nabi. Abu Sufyan mengisahkan kepadaku bahwa Heraklius Kaisar Romawi berkata kepadanya, "Ketika aku tanya tentang apa saja yang diperintahkan oleh Muhammad kepada pengikutnya, kamu menjawab bahwa Muhammad menyuruh mereka agar menunaikan salat, mengeluarkan sedekah, zakat, menepati janji dan menunaikan amanah. Jadi di samping menyuruh mereka sholat, menyuruh mereka bersedekah, berdakwah kepada tauhid di Mekah ya, beliau juga menekankan akhlak yang mulia. Beliau menyuruh kaum muslimin pada saat itu untuk menjadi orang-orang yang menepati janji dan menunaikan amanah. Maka Heraklius mengatakan, sungguh semua itu adalah sifat seorang nabi. Itu adalah sifat seorang nabi. Jadi sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan agama dan iman seseorang. Ya, karena iman dan khianat tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Nabi SAW mengatakan la iman liman la amanatalah. Tidak ada iman orang yang tidak punya amanah, yang tidak amanah kepada diri. Masyaallah muslimin rahimani wa yaitu kurang imannya. Ya, kurang imannya, tidak sempurna imannya ketika dia tidak memiliki sifat amanah ini. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan umat beliau agar bersifat amanah dalam segala hal. Beliau menjamin surga bagi siapa saja yang yang mampu menjalankan amanah dengan baik. Jadi apapun kita, jadi pedagang, pedagang yang amanah, jadi pegawai, pegawai yang amanah. Jadi pemimpin, pemimpin yang amanah. Jadi suami, suami yang amanah. Jadi istri-istri yang amanah Jadi bapak-bapak yang amanah Jadi ibu-ibu yang amanah Karena kita semua adalah pemimpin Dan kita akan ditanya tentang apa yang dipimpin, apa yang kita pimpin Apa yang pertama kali ditanyakan kepada para pemimpin Yaitu amanah Kepemimpinan yang terletak Yang terembang di atas pundak mereka Masyarakat maka Nabi menjamin surga bagi siapa saja yang dapat menjaga amanahnya, menjalankan amanahnya dengan baik. Nabi mengatakan itmanu li sittan min anfusikum atmanu lakumul jannah. Hendaklah kalian menjamin akan menjaga enam perkara berikut ini niscaya aku akan jamin surga untuk kamu. Enam perkara. Yang pertama Nabi mengatakan ustuku idza Jujurlah ketika kamu bicara. Katakanlah qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan karima, qaulan maisura, qaulan layyina. Itu perkara-perkara yang berkaitan dengan qaul. Katakanlah kata-kata yang benar, kata-kata yang lurus, kata-kata yang mulia, kata-kata yang terhormat, kata-kata yang mudah dan kata-kata yang lembut. Itu beberapa etika berkata-kata di dalam Al-Quran. Jika kamu berbicara, maka jujurlah dalam pembicaraan kamu. Jujurlah ketika kamu berkata. Jujurlah ketika kamu berbicara. Wa aufu wa'atum. Tepatilah janji ketika kalian berjanji Tepatilah janji jika kalian berjanji Yang kedua dari enam perkara itu adalah menepati janji Kepada siapapun kita berjanji Biasanya mengabaikan dan mengingkari janji itu terjadi dari orang yang berada di atas kepada orang yang di bawah Ya, ayah kepada anak pimpinan kepada bawahan, penguasa kepada rakyat. Ini biasa ya, mau menggiri gaji. Ya, karena orang itu Limanifidin, kalau sudah berada di atas, cenderung dia itu melewati batas. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu Sekali-kali tidak sungguh manusia itu suka melewati batas. Aniaya, zalim, Ketika apa? Ketika dia berada merasa dirinya serba cukup. Nah ini fitnah orang yang diberi kekuatan, kekuasaan, jabatan. Cenderung dia akan menindas yang lemah yang di bawah. Nah sifat memungkiri janji ini biasanya terjadi dari orang yang di atas kepada yang di bawah. Kadang-kadang kita lupa janji-janji kita kepada anak-anak kita. Ditagih sama si anak mengelak pula itu kan begitu. Ah mana ada bapak janji kayak gitu. Padahal dia sudah berjanji. Anak itu ingat dia. Kapan itu mahasiswa muslim? Janji kepada istri. Janji kepada bawahan. Oh, nanti dikasih bonus. Eh enggak keluar keluar bonusnya. Ditagih sama bawahannya. Ah enggak ada, sudah hapus itu katanya. Lupa dia janjinya. Jika kamu berjanji maka tunaikanlah janjimu tepatilah janjimu wa addu idza tumintum dan tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah itu sifat yang ketiga orang yang dijamin nabi dengan surga yaitu orang yang menunaikan amanah apabila diberikan amanah jabatan adalah amanah kadang-kadang inilah dia manusia kalau sudah urusannya dengan jabatan kedudukan berebut-rebut Termasuk kedudukan jadi imam berebut-rebut Seolah-olah itu untuk gengsi dan begitu ya Padahal jabatan ini adalah amanah Berat Tanggung jawabnya juga berat Apapun yang kita pimpin Apakah itu organisasi Apakah itu sebuah perusahaan Apakah itu sebuah negara Kan sama aja sebenarnya Ya itu adalah amanah yang berat yang mesti kita pertanggungjawabkan nanti. Mungkin saja kita lolos pertanggungjawaban di dunia, tapi belum tentu kita lolos dari tanggung jawab nanti di akhirat kepada Bismillah Maka hati-hatilah dengan jabatan. Ya, sebagian orang senang apabila dapat jabatan. Padahal dahulu ya, para salaf itu justru menolak. Bahkan Umar berkata kepada para sahabat, jangan sekali-kali kalian angkat Ibnu Umar jadi pemimpin. Cukuplah Umar menanggung beban berat ini di hari kiamat. Tidak perlu lagi ya, anak-anak keturunan Umar memikulnya. Nah, seperti itu konfliktin masyarakat muslimin. Umar kata Khattab karena dia merasa beratnya memikul amanah sebagai seorang pemimpin. Maka pikir-pikirlah sebelum kita memegang amanah. Diserahi amanah jabatan Apapun yang kita pimpin. Apapun yang kita pimpin, sekecil apapun yang kita pikul itu, jabatan yang kita pikul itu, itu adalah amanah yang Allah Subhanahu wa taala akan mempertanyakannya kepada kita. Oleh sebab itu Nabi saw melihat para sahabat yang tidak mampu untuk menjabat sebagai pemimpin untuk tidak menjabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari Nabi mengatakan kepadanya ya Abu Dzar inni araka dha'ifan wahai Abu Dzar aku lihat kamu ini lemah Fala tawallayanna baina itsnain maka janganlah kamu jadi pemimpin walaupun memimpin dua orang jadi Abu Dar dipandang Nabi lemah untuk memimpin. Karena memimpin itu berat ikhwan fillah muslimin. Ya, perlu orang-orang yang memiliki karakter sebagai pemimpin, leadership. Baru dia bisa menjadi seorang pemimpin. Nah demikian. Wa in wa'addu idza tumintum. Tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah. Wahfadu furujakum dan jagalah kehormatan kamu, kemaluan kamu. Jaga kehormatan dirimu. Wa waddu absarakum dan tundukkanlah pandangan kamu. Wa kuffu aydiyakum dan tahanlah kedua tangan kamu. Jagalah sikap kamu. Jangan sampai kamu mendzalimi dan menganiaya orang lain. Nabi mengatakan al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah muslim yang selamat orang lain dari kejahatan tangan dan lisannya. Jagalah tangan kamu. Itulah enam perkara kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang apabila seorang hamba menjamin keenam perkara ini maka Nabi menjamin baginya surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan kepada kita adil amanah ila ila manita manan wala takun man khana tunaikanlah amanah kepada orang-orang yang mempercayakan amanah itu kepadamu dan janganlah kamu berkhianat kepada orang-orang yang mengkhianatimu ya makar boleh dibalas makar tapi khianat tidak boleh dibalas khianat demikian karena buruknya khianat itu maka Allah tidak membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan akan tetapi Khonifidin sebagaimana yang kita sebutkan tadi Celakanya Musibahnya adalah Justru sifat amanah inilah Akhlak amanah inilah yang pertama kali terangkat di tengah-tengah umat ini Dan terangkatnya amanah itu merupakan salah satu tanda dekatnya hari kiamat Maka sekarang ini ya eh, kita lihat banyak masalah-masalah yang terjadi di antara dua orang muslim Itu sebabnya adalah ya, Karena melanggar amanah ya, Melanggar amanah Atau tidak menjalankan amanah Hingga sekarang ini susah dan sulit Mencari orang yang dapat dipercaya dan dapat diamanahi Ya kan, kalau kita buka usaha Sulit mencari pegawai yang kawiyun amin pada dua sifat itulah yang diperlukan uh, yang diperlukan ya pada seorang pegawai yang mesti dimiliki oleh seorang pegawai yaitu qawiyun amin kuat dan amanah kalau kita memperkerja, memper, memper, namanya, memperkerjakan seseorang untuk membangun rumah kita membangun masjid ini misalnya kita dapat pemborong Kuat artinya cepat kerjanya, legal dia. Tapi enggak amanah. Enggak amanah. Ya semen hilang. Ya. Apalagi ubin hilang, duit lenyap. Enggak amanah, tapi kuat dia. Atau yang kita mempekerjakan buruh ataupun pegawai pemborong kita dapat pemborong yang amanah tapi nggak kuat. Memang nggak ada semen yang hilang, duit yang hilang, apa tapi nggak siap-siap karena dia lemah, nggak kuat. Celaka lagi, udah nggak kuat, nggak amanah pula. Duit hilang, bangunan nggak ada. Nah itulah dia. Tapi kalau kita dapat pegawai pemborong yang amanah lagi kuat wah ini cepat selesai ya dan kita tidak rugi jadi dua sifat itu yang sebenarnya penting dimiliki oleh seorang pegawai yaitu dia seorang yang amanah lagi kuat namun demikianlah sebagaimana yang kita sebutkan tadi justru sifat amanah inilah yang pertama kali hilang di tengah-tengah kaum muslimin sehingga sekarang ini langka kita dapat kita mendapati seorang eh, pegawai yang amanah langka itu barang langka pegawai yang amanah nggak curi waktu nggak korupsi jarang kita dapatkan pedagang yang amanah yang jujur tidak bohong tidak curang jarang Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani Jadi sifat amanah ini merupakan pilar terpenting tegaknya di Islam. Namun pilar ini pula yang pertama kali akan tercabut dari kaum muslimin. Sifat ini akan tercabut dari hati manusia secara perlahan-lahan hingga jumlah orang yang amanah dapat dihitung dengan jari. Dan itu realita yang kita saksikan sekarang ini. Dan ini sesuai dengan peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi telah mengingatkan kita jauh-jauh hari. Nabi mengatakan awwalu ma taqtiluna min dinikumul amanah. Yang pertama kali akan hilang dari agama kamu adalah sifat amanah. Jadi kalau sifat amanah ini sudah tercabut, maka itu menunggu tercabutnya sifat-sifat baik lainnya. Yang pertama kali akan hilang adalah sifat amanah ini. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan awwalu ma yurfa'u minan nasi al-amanah. Yang pertama kali dicabut dari manusia adalah sifat amanah wa akhiru ma yabqa min dinihi musallam. Dan yang terakhir kali tersisa dari perkara agama di antara manusia adalah salat. Demikian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rubba musallin la khalaqa illallah dan berapa banyak orang-orang yang salat tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah dari salatnya demikian kepada fikir masyarakat satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, bilakah terjadi hari kiamat? Maka Nabi menjawab, "Fa'idza tulqiyatil amanatu fantaziris sa'an." Apabila amanah sudah disia-siakan, diremehkan, maka tunggulah kedatangan hari kiamat. Orang itu bertanya lagi, bagaimana bentuk penyianyian amanah, wahai Rasulullah? Bagaimana amanah itu disia-siakan? Maka Nabi menjawab, usi dan amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'an. Apabila sebuah urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tentulah datangnya saat kiamat. Kapan itu mahasiswa muslimin? Jadi orang yang tidak layak memimpin, tapi memegang amanah menjadi pemimpin. Nah, jelas orang ini tidak akan mampu memikul amanah tersebut. Sehingga dia akan menyia-nyiakan amanah itu oleh pemimpin. Ya, jadi ini merupakan uh, kabar dari Nabi ya bahwa ya, sifat inilah yang akan terangkat pertama kali dari umat ini. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ini terkenal dengan sebutan sahibus sirri Rasulillah, pemegang rahasia yang di, yang dititipkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang nama-nama orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW. Nah itu disebutkan Nabi kepada Hudayfa dan Hudayfa menyimpan rahasia itu. Beliau tidak mengabarkan kepada siapapun nama-nama tersebut. Ya, sampai ketika Umar berkata, "Wahai Hudayfa, apakah aku termasuk orang apakah namaku termasuk yang disebut oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam?" Nah, ini Umar. Padahal Umar itu sudah dijamin masuk surga tapi Umar khawatir nama beliau disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu budaya bin Yaman. Beliau mengisahkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dua hadis kepada kami para sahabat. Salah satu dari perkara yang beliau sebutkan di dalam hadis itu benar dan telah terjadi, yaitu sudah terjadi Sementara perkara lainnya masih aku tunggu-tunggu, belum terjadi. Yang pertama beliau menyampaikan tentang sifat amanah turun di hati seseorang. Kemudian diturunkanlah Al-Quran sehingga mereka memahaminya. Selain mereka juga memahami senang. Beliau lalu menyampaikan yang kedua, yaitu tentang dicabutnya amanah. Yang pertama tentang turunnya amanah pada hati seseorang. Yang kedua adalah tentang tercabutnya amanah. Beliau mengatakan, ketika seseorang sedang tidur dengan nyenyak, sifat amanah tercabut dari hatinya, sehingga tersisa sekadar noktah hitam pada hatinya. Hingga akhirnya orang-orang berdagang, namun hampir tidak ada seorang pun yang bersifat amanah di dalamnya. Nah, ketika itulah dikatakan ada seorang yang amanah di Bani Mulan. Lantas orang itu pun dipuji dengan perkataan betapa cerdik, betapa cerdas dan betapa betapa pandainya ia. Bah, eh, uh, sungguh ia benar-benar seorang yang sangat ulet bekerja, tekun bekerja. Akan tetapi sangat disayangkan di hatinya tidak terdapat keimanan walaupun sebesar ini sawi. Ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita hari ini tercabutnya amanah ya di, di kalangan umat ini hingga nanti dikabarkan ada orang yang amanah di sana ada orang yang amanah ternyata orang itu tidak punya apa namanya keimanan walaupun sebesar biji sawi ternyata dia bukan orang yang beriman tapi dia punya sifat amanah Akhwani fiddin ma'asyiral muslimin. Nah, ini merupakan peringatan bagaimana tercabutnya amanah itu di tengah-tengah kaum muslimin. Kita khawatir apa yang disampaikan oleh Nabi ini benar-benar terjadi pada hari ini. Tercabutnya sifat amanah di tengah-tengah kaum muslimin sehingga pedagang-pedagang muslim ya, ini per, apa namanya ya, susah untuk dipercaya. Pasar-pasar muslim orang ngeri datang ke sana. Kenapa? oh, nanti kena tipu sifat amanah tercabut di tengah-tengah kaum muslimin khususnya para pedagang-pedagangnya ya, nah ini krisis sekarang ini khususnya para pedagang krisis kepercayaan sehingga ya kita katakan eh, banyak yang pelanggaran-pelanggaran amanah di dalam perniagaan ya misalnya ya kita katakan eh, kita membuat satu produk yang ternyata apa? Kita tidak menjelaskan di situ apa yang ada kandungan yang ada di dalamnya. Nah ini kan tidak amanah sebenarnya, ya kan? Nah, belum lagi ya kita katakan me, e, mencampurkan yang baik dengan yang buruk ya, itu dalam perniagaan. Nah, ini tetap tercabutnya sifat-sifat amanah ini di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga Hudai bin Yaman menyampaikan di sini ada orang amanah ternyata dia bukan orang orang yang beriman. tidak ada iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi. Iman ibn ya. Nah di dalam riwayat lain disebutkan bahwa akan datang masa ketika penipuan menjadi hal yang lumrah sehingga semua perkara menjadi kacau balau. Nabi SAW mengatakan inna hasatati ala nasi sinuna Suatu saat nanti akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan, yaitu pemutar balikan fakta. Yusaddaku fihal kadhib wa yukaddabu fihas salih. Yang yang yang yang bohong dikata dianggap jujur, yang jujur dianggap bohong. Wa yu'tamanu fihal ghaib wa yukhawwanu fihal amin. Pengkhianat Ya, orang yang berkhianat dianggap amanah, sementara orang yang amanah dicap khianat. Wa yahdimu fihi arwa fiha arwailah. Nah pada saat itu para arwailah akan berbicara. Wa arwailah para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu arwailah? Nabi mengatakan as-sabi yatakallam fi amril 'am yaitu orang yang jahil tapi ikut campur uh, ikut berbicara terkait dengan urusan-urusan yang urusan-urusan orang banyak yaitu perkara-perkara yang bukan urusannya dicampurinya nah itu adalah ar-ruwaidah Rahman Fiddin Muslim termasuk orang-orang jahil yang berfatwa nah ini termasuk ruwaidah Orang-orang jahil bicara agama, nggak ngerti apa-apa tapi dia bicara agama. Nah ini adalah ruwaidah. Jadi itulah yang pertama kali terangkat pada di tengah-tengah kaum muslimin ini yaitu sifat amanah. Maka kita ya hendaknya ya, harus menjadi mukmin yang dapat mengemban amanah. Seorang mukmin harus dapat dipercaya. Seorang mukmin harus menjadi orang yang amin yang dapat dipercaya motif itu, yang dapat diserahi amanah dan menjalankan amanah yang diembankan kepadanya. Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat orang mukmin yang, yang yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu al-mukmin al-qawi khairun wa habbu ila Allah min al-mukmin al-dhaif Mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini adalah kuat imannya, fisiknya, lahir maupun batin. Ya, jadi Islam mengajarkan agar kita memadukan sifat al kuwah dan amanah. Ya, kuat artinya dia dapat menjalankan amanah-amanah yang diembankan kepadanya. Karena kita semua yang menifidin masyarakat muslimin adalah pengemban amanah. Manusia lahir sebagai pengemban amanah. Amanah yang agung. Kita telah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu perjanjian tauhid alastu birabbikum kita menjawab bala syahidna. Benar kami bersaksi. Yaitu kita telah Eh, berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan mengemban amanah sebagai hamba Allah sebagai manusia. Nah inilah yang Allah Subhanahu wa taala ya amanahkan kepada manusia. Yang mana amanah ini pertama kali ditawarkan kepada langit dan bumi, gunung-gunung tapi mereka tidak tidak berani untuk mengembannya. Inna إنا ala samawati wal arbi wal والجبال Fa'abayna ayyah يحملنها Sungguh kami telah menawarkan amanah ini Amanah menjadi hamba Allah yang mengemban tauhid Mengemban agama Allah Kepada langit, bumi dan gunung-gunung Tapi semuanya enggan untuk menikul amanah tersebut Wa ashraqna minha mereka khawatir tidak akan dapat melaksanakannya karena berat. Wa hamala hal insan lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Kita manusia memikul dan mengemban amanat sebagai hamba Allah. Itu amanat yang ada di atas pundak semua manusia. Innahu kana zaluman jahulan. Padahal manusia itu memiliki dua sifat yang buruk yaitu zaluman jahulan zalim dan jahil demikian yang menyebutkan masyarakat dan amanah ini dipaparkan dengan jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah jadi itu amanah yang pasti terpikul di atas pundak kita sebagai apapun kita sebagai pemimpin maupun rakyat jelata ya sebagai atasan maupun bawahan laki-laki maupun perempuan ya apapun dari manapun kita berasal apapun bahasa kita kita memikul amanah ini yaitu amanah tauhid ya kita memikul amanah tauhid ketika kita lahir ke dunia kita membawa amanah ini kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap bayi itu lahir di atas fitrah dia membawa amanah tauhid pimpinan penjemahan muslimin dan dia dituntut untuk menjadi seorang yang bertauhid dan dia diperintahkan agar menjaga amanah ini sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wala tamutunna illa wa antum muslimun Janganlah sekali-kali kamu mati Melainkan kamu dalam keadaan muslim Yaitu wajib Kamu tetap mengemban amanah Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Maka di dalam hadis sebuah hadis kunci, Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqwa qalbi rajulin wahidin minkum Ketaatan kita itu tidak akan menambah kerajaan Allah sedikit pun dan tidak menguranginya. Demikian juga dosa dan kejahatan yang kita lakukan kedurhakaan kita itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Kemana bidin ma'asyiral muslimin. Ya, jadi amanah ini terpikul di pundak kita, kita wajib mengembangnya sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian teman Masyarakat muslimin Ya kita akan dulu Kemudian sholat dari sholat kita uh, Lanjutkan Yang kajian kita pada malam ini Nah minggu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa wa wa ala los alumni menerima ilmu, harta, jabatan, kedudukan atau apapun. Karena itu semua dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Amanah yang berat yang terpikul di pundak kita yang Allah akan meminta pertanggungjawabannya dari kita. Maka jangan kita menjadi manusia yang sombong ketika dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa antumul fuqara, kamu itu fakir. Kamu dulu tidak ada, lam yakun syai'an mazkura. Bahkan diri kamu dulu tidak ada. Lalu Allah mengadakan kamu dari tiada menjadi ada. Dan Allah melengkapi kamu dengan berbagai macam nikmatnya. Jadi hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Dan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya amanah. Maka Allah mengatakan amanah itu ada dua macam. Ada amanah yang tidak dapat kita lepaskan, yang tidak dapat kita letakkan itulah amanah kehidupan nikmat-nikmat yang Allah berikan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini amanah itu tidak bisa kita lepaskan dan ada amanah yang bisa kita letakkan harta bisa kita letakkan di jalan Allah selesai amanah itu atau kita belanjakan pada jalan-jalan kebaikan selesai amanah itu jabatan bisa kita letakkan kita mundur dari jabatan itu selesai urusan kita dengan jabatan itu jadi amanah ada dua banyak ada amanah yang dapat kita letakkan kita lepaskan dan ada amanah yang nggak bisa kita letakkan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal ayah yahmilna. Berat untuk memikul amanah kehidupan ini. Ya memang itulah dia uh, kita katakan eh, ke keuntungannya dan kerugiannya juga. Kita apabila kita mampu memikul amanah kehidupannya dengan baik, balasannya juga besar, yaitu surga yang tidak ternilai harganya. Tapi jika kita menyia-nyiakannya, ancamannya juga berat yaitu neraka yang tidak terperingkan pedihnya ikhwan fillah muslimin rahimani wa rahimakumullah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa eh, kita akan eh, ditanya tentang apa yang yang kita pimpin, apa yang kita buat Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Minimal seseorang itu memimpin dirinya sendiri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kita pada hari kiamat akan ditanya tentang amanah-amanah yang kita timbul. Di antaranya empat perkara yang utama ini amanah empat perkara ini ini akan kita akan ditanyakan kepada kita di hari kiamat nanti. La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' tidak akan bergeser tapak kaki kita di hari kiamat nanti di padang mahsyar tidak diberi izin untuk beranjak kemana-mana berpindah tempat hingga kita menjawab empat pertanyaan hatta yus'ala an arba hingga kita ditanya tentang empat pertanyaan ini menyangkut amanah semua yang pertama adalah tentang umur وعن عمره فيما أفناه tentang umurnya untuk apa dia habiskan umurnya waktu itu amanah maka dari itu rugi orang yang tidak dapat memanfaatkan waktu wal asri innal insana lafi khusrin kecuali orang-orang yang mengisi waktunya dengan iman dan amal saleh dan saling menasihati di, di dalam kebaikan dan kesabaran. Itulah orang-orang yang selamat dari kerugian waktu. Akan ditanya tentang umur kita. Umur itu hakikatnya adalah waktu yang kita jalani di dunia. Itulah dia umur. Nah itu akan ditanya. Setiap detik yang kita lalui di dunia akan ditanya. Karena ini adalah pemberian Allah, kehidupan ini adalah pemberian Allah. Ingat tadi kaidahnya semakin besar nikmat yang kita terima dari Allah semakin berat amanahnya dan semakin besar pula tanggung jawabnya nanti di akhirat di hari kiamat. Yang kedua tentang masa muda akan ditanya fima abla an syababi fima abla untuk apa dia habiskan dia gunakan masa mudanya yang ketiga tentang harta, amanah harta. Wa an malihi, tentang hartanya. Akan ditanya dua perkara. Min aina iktasabah wa bima bapak. Dari mana hartanya dia peroleh dan kemana hartanya dia belanjakan? Itu tentang harta. Akan ditanya input dan outputnya. Dari mana masuknya, kemana keluarnya. Ini akan ditanya tentang amanah harta. Jadi harta itu kan titipan, titipan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya bukan punya kita. Maka kalau kita jadi orang kaya, kita jangan sombong dengan kekayaan yang kita miliki. Itu punya Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah yang dititipkan kepada kita. Maka jadilah seperti pipa yang tidak pernah mengklaim air yang lewat padanya adalah miliknya. Jadi cuma penyalur saja. Disalurkan kepada yang semestinya. Nah itulah kita sebagai manusia yang diserahi, diamanahi harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sekejap harta itu bisa berpindah ke tangan orang lain. Atau Allah akan musnahkan harta itu hingga tidak berbekas sama sekali. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan manusia tidak mampu untuk mencegahnya. Berapa banyak orang-orang yang ditimpa musibah pada hartanya hingga habis, nggak terpisah sama sekali. Ya, atau dia berpisah dengan hartanya yaitu berakhir kehidupannya berpisah dia dari harta yang dicintainya. Nah demikian menipitin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ah, ah, tentang harta ini kita akan ditanya tentang dua pertanyaan dari mana kita peroleh. Itu amanah juga. Dan kemana kita belanjakan? Untuk apa kita gunakan harta kita itu? Apakah untuk ketaatan atau justru untuk kemaksiatan? Dan yang terakhir kita akan ditanya tentang amanah ilmu. Apa? Amanah ilmu. Ilmu itu juga amanah. Maka kita semakin pintar, semakin alim, semakin banyak ilmu, jangan semakin sombong. Jangan semakin takabur. Seharusnya semakin merunduk, tunduk karena takut. Inna Innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Kenapa ulama menjadi orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dia kalau dia betul-betul orang yang alim, dia merasa memikul suatu amanah yang berat dan besar yang tanggung jawabnya juga besar di sisi Allah Subhanahu wa taala maka dia pun semakin tawadhu semakin tunduk ya tadi banyak. semakin khudu bukan semakin sombong semakin banyak ilmu semakin mentang-mentang kan begitu ya nah, ini ini dia tidak memahami amanah ilmu amanah ilmu itu berat jadi orang yang berilmu itu berat teman-teman Ya, jadi itu amanahnya. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang ilmunya, wa an ilmihi, ditanya tentang ilmunya. Pemahami amila apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Dia punya ilmu itu untuk apa? Untuk pamer, untuk mendapat tempat di tengah-tengah manusia atau untuk apa? Atau dia dia dia dia, dia gunakan ilmu itu untuk diamalkan. Dia jalankan amanah ilmu itu, yaitu dia amanah, dia sebarkan, dia berbagi dengan yang lain. Itu amanah ilmu ikhwan fillah yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya ya, kepada kita nanti di hari kiamat. Nah, kemudian juga di antara amanah yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya nanti pada hari kiamat adalah amanah sebagai pemimpin di dalam keluarga baik itu suami maupun istri adalah pemimpin kepada pemimpin masyarakat muslim Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya, anak dan istrinya. Dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya Istrinya, apakah sudah dia bimbing kepada agama Allah apakah sudah dia didik dia tuntun kepada agama Allah Subhanahu wa taala anak-anaknya juga demikian apakah dia sudah bekali dengan pendidikan yang baik yang benar apakah dia sudah bekali mereka dengan akidah agama yang benar apakah dia sudah menanamkan iman dan mengajarkan dan melatih mereka untuk melaksanakan rukun-rukun Islam Sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya Ya, Jadi kita akan ditanya tentang um, Posisi kita Sebagai pemimpin rumah tangga Suami Sekaligus ayah Bagi anak-anak kita Kita akan ditanya tentang mereka Apa yang telah engkau lakukan Sebagai pemimpin rumah tangga Apakah kita memang sudah betul-betul mendidik istri kita ya memberikan contoh yang baik untuk mereka atau sebaliknya itu suami demikian pula istri istri juga pemimpin kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wal mar'atu ra'iyatun ala bayi eh, fi baiti zawjiha wa dan seorang wanita itu adalah pemimpin atas rumah suaminya di dalam rumah suaminya pemimpin bagi harta suaminya ketika suaminya tidak berada di sisinya dan pemimpin bagi anak-anaknya. Jadi istri itu juga pemimpin, pemimpin bagi anak-anaknya. Pemimpin di dalam rumah suaminya, khususnya ketika suami tidak berada di rumah. hiya mas'ulatun anhum dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Apakah dia sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dengan baik di dalam rumah suaminya, di dalam rumahnya. Dan apakah dia sudah mendidik dan membimbing anak-anaknya? Karena ibu itu adalah madrasah sekolah bagi anak-anaknya. Ibu itu guru bagi anak-anaknya. Ikhwanifiddin ma'asyara muslimin. Jadi semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula amanah sebagai seorang pemimpin di dalam suatu negara. Ini ini tanggung jawabnya lebih besar lagi Humanifidin Muhammad Muslim. Bayangkan berapa orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Semuanya akan menjadi bebannya pada hari kiamat. Hingga dahulu para salaf kalau sudah bicara tentang jabatan mereka saling menolak. Mereka mengatakan jangan pilih aku, menghindar semua merasa tidak pantas untuk mengemban amanah yang berat itu. Berbeda sekarang. Sekarang orang justru mengatakan pilihlah diri. Dulu orang-orang mengatakan jangan pilih aku karena beratnya amanah kepemimpinan, amanah masyarakat Nah termasuk amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti adalah amanah dalam pekerjaan kita, di dalam pekerjaan kita Baik itu kita sebagai pedagang Maupun sebagai pegawai Buruh Kita akan ditanya tentang apa yang kita lakukan Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis tentang ya, Pentingnya menjaga amanah di dalam perniagaan Di dalam pekerjaan yang kita lakukan Ya Nabi SAW mengatakan memberikan tarif Nabi mengatakan at-tajir as-saduqul amin seorang pedagang tajir yang saduq jujur lagi amin amanah ma'as siddiqi ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada yaumil qiyamah mereka akan dikumpulkan bersama para nabi, kaum siddiq dan para syuhada pada hari kiamat. Itu pedagang yang sodok dan amin pedagang yang jujur lagi amanah. Demikian juga sebagai pegawai kita harus menjadi pegawai yang amanah. Jangan jadi pegawai yang mutafif yang mencuri-curi waktu. Wa'ilun lil mutafifin. Celakalah orang-orang yang curang. Dan termasuk curang di dalam pekerjaan kita sebagai buruh adalah kita curi-curi waktu. Di mana waktu kerja kita gunakan bukan untuk bekerja, Nah ini termasuk curi curi waktu dan termasuk juga amanah kita sebagai seorang pekerja adalah kita tidak menerima hadiah di kala kita sedang bekerja, tidak menerima suap, tidak menerima sogokan, tidak melakukan korupsi di dalam pekerjaan kita. Nah itu amanah sebagai seorang pegawai, sebagai seorang guru. Karena kita akan ditanya tentang harta yang kita peroleh, bagaimana kita memperolehnya. Apakah kita memperoleh, memperolehnya dengan menegakkan amanah atau tidak? Atau kita mendapatkannya dengan cara yang curang dan khianat? Maka semua itu Allah Subhanahu wa taala akan hisab nantinya pada hari kiamat. Nah demikian manifestin masyarakat muslimin beratnya ya eh, tanggung jawab mengubah amanah pada hari kiamat nanti. Maka dari itu ya, kita kita harus melatih diri kita untuk menjadi orang yang mampu untuk mengemban amanah dan memiliki sifat amanah di dalam diri kita. Nah itu juga perlu latihan. Dan anak-anak juga perlu dilatih untuk memiliki sifat amanah menanamkan sifat amanah kepada mereka dengan melatihnya, memberikan amanah mungkin hal-hal yang kecil, ya sebelum dia memikul amanah-amanah yang lebih besar. Nah begitulah Ibadin pentingnya kita menanamkan amanah pada anak-anak kita dan melatih sifat ini pada diri kita. Ya karena ini eh, godaannya juga berat, godaannya juga besar. Karena Nabi tadi mengatakan bahwa sifat inilah yang pertama kali tercabut pada diri manusia, khususnya pada diri seorang mukmin. Ya, pada diri seorang muslim. Nah, kemudian lawan dari uh, amanah itu adalah khianat, yaitu janganlah kita menjadi orang yang khianat karena Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat. Inna Allah la yuhibbul khainin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang khianat. Dan Nabi mengatakan la takut man khanat, janganlah kamu khianati orang yang telah mengkhianatimu. Jadi kita dilarang kepada khianat dengan khianat. Allah Subhanahu wa taala di dalam Alkitabnya mengatakan wa in yuridu khianataka faqad khana Allah min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Tetapi jika mereka yaitu tawanan-tawanan itu hendak mengkhianati kamu Wahai Muhammad Itu musuh kamu Hendak mengkhianati kamu Maka sungguhnya sebelum itu pun mereka telah berkhianat kepada Allah Sebelum itu musuh-musuh kamu ini itu juga telah berkhianat kepada Allah Maka Allah memberikan kekuasaan kepadamu atas mereka Jadi Allah tidak membalasnya dengan khianat Tapi Allah membalasnya dengan membalikkan khianat itu kepada mereka. Allah berikan kekuasaan kepadamu atas mereka. Allah menangkan kamu atas mereka. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka Datuk Syekh ini mengatakan bahwa Allah tidak boleh disifati dengan sifat khianat. Ya. Karena itu adalah sifat yang tercela secara mutlak. Allah membalas makar dengan makar yang lebih besar. Wa makaru wa Allah wallahu khairul makirin. Tapi Allah tidak membalas khianat dengan mem Maka janganlah kita membalas khianat juga dengan khianat. Ya, membalas keburukan hendaklah dengan cara yang elegan. Ya, idfa billadhi ya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Ya, tolaklah keburukan itu, kejahatan itu dengan cara yang lebih lebih baik kepada kita rahimahnya orang jami'an. Nah, demikianlah ya beberapa hal yang berkaitan dengan amanah. Jadi ya, dari kita sebutkan bahwa semakin besar nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berat tanggung jawab amanah yang kita pikul. Demikian juga semakin berat hisab yang akan kita jalani nanti di di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Dan saja mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk selanjutnya bagi yang ingin bertanya kita persilakan untuk bertanya. Tapi sebelum saya ini ada pertanyaan kemarin saya simpan di sini sudah dijawab. Jadi pada kesempatan ini kita menjawabnya. Ini pertanyaan waktu di masjid istiqomah ya yang samping stadion itu istiqlal apa istiqomah yang pagi yang dekat stadion itu istiqlal Saya jawab, uh, saya baca pertanyaannya. Kalau bisa dijawab, jawab. Ya Kalau tak bisa, ya Allah Ustadz, Ustaz, saya punya anak, anak kecil. Terkadang datang ke majelis ilmu kurang fokus untuk mendengarkan karena menjaga anak saya. Kurang fokus mendengarkan ceramah karena menjaga anak saya. Namun apabila di rumah nonton TV, mendengarkan radio Bisa lebih fokus Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah tetap yang dapat pahala? Oh ini tetap keutamaan majelis ilmu Waktu kita bicara tentang keutamaan majelis ilmu tidak salah Majelis ilmu itu majelis yang membawa berkah Faedah-faedahnya sangat banyak Ya akhwat ini ya karena menjaga anak karena saya lihat ikhwan jaga jarak lah sambil taklim sambil jaga anak biasanya anak dititipkan ke ibunya yang paling para pemahat yang berbahagia banyak sekali faedah kita datang ke majelis ilmu. Janganlah karena alasan kita nggak fokus lebih fokus nonton TV di rumah kemudian kita tinggalkan majelis ilmu dan kita lebih memilih untuk menyiapkan ilmu di rumah. Kemarin kita sudah menjelaskan beberapa faedah mendatangi majelis majelis ilmu. Jadi antaranya ini adalah forum silaturahim. Kita saling bertemu dengan saudara-saudara kita, saling tukar informasi yang bermanfaat. Kita tahu kabar saudara kita apakah dia sehat atau sedang sakit ya begitu ya. Apakah dia sedang senang atau sedang susah, kita tahu itu di majelis itu. Kemudian yang kedua kita dapat doa dari malaikat-malaikat Allah dan dari doa dari dari ustaz yang menyampaikan ceramah ketika dia mengatakan rahimahullah dan itu doa. Ya, kemudian juga ya, di majelis ilmu ya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita kepada kebaikan. Kita melihat kebaikan di majelis ilmu. Karena dulu orang-orang yang datang ke majelis Imam, Imam Ahmad hanya beberapa persen yang betul-betul serius menuntut ilmu. Sebab selebihnya mereka melihat akhlak Imam Ahmad. Ya. Jadi ada beberapa faedah yang tidak kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu di rumah atau mencari ilmu di luar majelis ilmu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara paling baik dan paling ampuh untuk mengajak orang-orang lain, orang tua, saudara, teman untuk hadir di majelis ini? Yaitu dengan memberi contoh. Jangan kita seperti calo di terminal. Ayo datang datang majelis semua, ya entah kemana. Ya, jadi yang penting adalah teladan. Mengajak orang itu perlu keteladanan. Yaitu kita duduk di majelis ilmu. Nah ini dia dia sudah datang kita Dimulai SMS keluarga kita, marilah datang ke majelis ilmu dan ini saya undang datang. Ya, yang diundang datang, yang mengundang tak ada, tak nongol, tak kelihatan batang hidupnya. Ya, anda demikian mulai kecil, masyarakat. Wallahu a'lam Jadi perlu keteladanan yang mengajak mereka ya kita juga hadir di situ mengajak mereka menjemput mereka jemput bola istilahnya jangan tunggu di majelis ilmu apalagi kita cuma seperti calo mengajak orang tapi kita sendiri enggak enggak ada di situ kalau kita ingin mencontohkan kebaikan kalau kita ingin ya, menularkan kebaikan kepada orang lain maka cara yang paling ampuh adalah dengan memberikan keteladanan nah inilah cara Qur'ani cara yang Allah pakai untuk membina akhlak manusia yaitu apa dengan menurunkan seorang manusia yang bisa menjadi contoh teladan yang mereka lihat langsung Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi uswatun hasanah. Demikian pula ketika kita mendidik anak ya, perlu keteladanan. Karena pelajaran dengan keteladanan ini lebih lebih membekas. Kalau kita ingin menanamkan sifat jujur, maka pertahankanlah jujur itu di tengah-tengah anak-anak kita. Jangan terlihat pada diri kita kebohongan. Kalau kedapatan cepat-cepat kita minta maaf dan akui kesalahan supaya dia tahu bahwasanya bohong itu salah dan jujur itulah yang benar supaya tertanam pada dirinya kebiasaan ya untuk berkata jujur karena Allah bisa karena biasa jadi perlu keteladanan wallahu a'lam Ini pertanyaannya sama, bagaimana cara terbaik mengajak keluarga, adik dan kakak untuk mau hadir majelis ilmu? Ya tadi sudah kita jawab, ini jawab pertanyaannya sama seperti sebelumnya. Apa yang harus saya lakukan apabila sampai saat ini suami masih sangat sulit diajak ke majelis ilmu? Ya Ikhwan Fiddin ya Memang di dalam rumah tangga itu Ada beberapa kondisi Kondisi di mana ketika keduanya mengucapkan akad nikah sepakat untuk mengikat tali perkawinan keduanya belum masing-masing dari keduanya belum mengenal sunnah ya Si suami belum kenal sunnah Si istri juga belum kenal sunnah Kemudian di dalam perjalanan rumah tangga mereka Salah satu dari keduanya mengenal sunnah Jadi sering terjadi ini Banyak pertanyaan-pertanyaan tentang rumah tangga yang kasusnya seperti ini Ustaz, suami saya, istri saya belum bisa diajak ngaji Saya tanya dulu, saya balikkan pertanyaan kepada yang bertanya ini bagaimana kondisinya ketika mereka berdua menikah? Apakah kedua-duanya memang sudah mengenal sunnah? Atau kedua-duanya belum mengenal sunnah? Belum tahu, belum dapat hidayah, belum mengenal agama? Kalau begitu keadaannya, yaitu kedua-duanya belum kenal agama yang namanya juga orang awam kan begitu ya. Maka bersabarlah pelan-pelan karena dulu kita dulu sama-sama tak kenal agama, belum kenal sunnah. Nah, ini ketika si istri sudah mengenal sunnah, sudah pakai pakaian yang syar'i, sementara suaminya masih potong jenggot kan gitu ya. Kesel dia sama suaminya. Jangan kesel, jangan cepat-cepat kesal. Jangan terburu-buru kesal dengan dengan suami. Ingat dulu ketika keduanya Ketika kita menerimanya sebagai seorang suami, pemimpin bagi diri kita, Dulu kita juga nggak mengenal agama, kita juga nggak tahu halal haram, kita juga nggak kenal apa itu sunnah. Maka kita perlu sabar, pelan-pelan kita menarik pasangan hidup kita supaya dia mengenal sunnah. Tularkanlah kebaikan itu kepada pasangan kita. Nah ini perlu kesabaran. Jangan marah-marah kan gitu ya. Tapi kalau ketika menikah kedua-duanya sama-sama mengenal sunnah, sama-sama kenal agama, sama-sama taat, kita memilihnya karena dia adalah wanita soleha dan dia menerima kita karena kita adalah laki-laki yang soleh. Kemudian terjadi apa-apa di tengah jalan, mulah dia. Nah ini perlu marah, ini, ini perlu tegas, ini perlu ultimatum. Kalau kondisinya seperti ini, Ikhwani fiddin ma'asyara muslimin rahimani orang. Nah, kondisi yang ketiga, kalau ketika menikah kita itu wanita soleha, kemudian kita menerima laki-laki yang tidak soleh, maka rasakan. Demikian pula sebaliknya kalau kita laki-laki soleh menerima, mengambil, memilih wanita yang tidak soleha, kemudian baru di tengah jalan kita apa namanya uh, tidak puas wah ini istri saya nggak mau diajak taklim juga ya dulu waktu nikah dia sudah tahu itu bukan wanita soleha dipilih juga ya rasakan tanggung resiko sendiri ya terimalah akibatnya itu dia yang konfident jadi kondisi-kondisi di dalam keluarga itu juga macam-macam maka kalau ditanya hal-hal seperti ini kita harus detail juga menjawabnya. Betul nggak? Nah, jadi konfidin, saya memahami sebagian umat dia sudah mulai mengenal sunnah, mengenal kajian, ya kan? Sementara suaminya belum. Nah, karena dulu kondisinya waktu menikah, dua-duanya juga bukan soleh dan soleha yang si istri masih buka aurat kan gitu ya si suami juga memang ya begitulah keadaannya nggak kenal agama juga kan begitu ya. sama-sama nggak baik sama-sama nggak soleh dan soleha Nah di dalam perjalanan rumah tangga mereka Salah satu dari keduanya dapat hidayah kepada sunnah Maka ini kita harus bersabar Di dalam berdakwah kepada suami kita Berdakwah kepada istri kita Jangan, wah oh, ini memang istri gak berguna campakan saja. Ya dia lebih dulu ngaji, baru istrinya belum. Dulu sama-sama eh, sama-sama apa namanya? Sama-sama uh, ya begajul kata Medan. Begajul dan begajul. Ya sama-sama brengsek lah kita katakan ya. Sama-sama brengsek. Ya udah. Terimalah Itulah dia takdir kita Dapat seperti itu kan begitu ya Baru dapat hidayah sekarang maka pelan-pelan kita membimbing istri kita. Ada yang teleponnya gede dan dia berhasil. Ini kisah nyata. Kebetulan saya kan nanti hari-hari apa hari Ahad ya. sudah terbuka untuk suami dan istri. Ya, semenjak nulis buku itu banyak curhat ke saya dan banyak problem apa namanya masalah-masalah rumah tangga yang di, yang dicurhati ke saya begitu dan juga ke rumah. Yang paling banyak itu adalah kasus di mana keduanya baru dapat hidayah di tengah jalan. Nah itu dia. Itu memang repot ya. ya. Jadi bagaimana caranya ya mesti bersabar. Ada Evan Mendil, Suaminya sudah taklim, istrinya masih buka orang. Tapi dia datang. Ustaz bagaimana nih? Saya campakkan aja dia. Jangan dulu. Saya tanya dulu. Dulu waktu nikah, apa dia apa namanya dia itu menutup aurat? Enggak. Kamu bagaimana? Wah, oh, saya juga nggak tutup aurat juga pakai celana pendek kemana-mana. Ya, sudah, gimana? Itulah dia. Nah sekarang kita dapat hidayah. Ini ada amanah tanggung jawab yang mesti kita tunaikan, yang mesti kita selesaikan, yaitu pasangan hidup kita ini, istri kita. Maka ajaklah dia pelan-pelan, sabar, jangan terburu-buru Kalaupun nanti ujung-ujungnya ke sana, tapi jalani prosesnya. Pelan-pelan, nah, maka dia pun coba strategi itu. Pelan-pelan dia gak paksa dia kan dia santai saja, dia pelan-pelan dia ajar istrinya itu. Sebelumnya dia gak senyum itu. Malu Maklumlah kan ikhwan baru ngaji, istri masih kayak gitu. Apa Apakah garang? Kena kajian-kajian yang garang-garang pula kan gitu ya. Ya sudah, main patah tebu aja datang dia minta masalah jangan seperti itu pahami dulu latar belakang kita jangan terburu-buru marah-marah dan sebagainya terimalah ini inilah dia ceritanya bukan kita yang nulis skenarionya <laughs> ini dari Allah Subhanahu wa taala cobaan bagi kita sabar pelan-pelan maka dia pun mencoba pelan-pelan kalau dulu dia marah-marah sama istrinya ini enggak lagi santai dia dakwahi lepas beban dari hati. Eh ternyata berhasil dengan cara seperti itu dengan santai pelan dan sabar. Eh ternyata berhasil. Lama-lama istrinya pun tertarik ikut ngaji akhirnya nutup aurat dan jadi akwar. Jadi umah saya pakai cadar dan itu perlu waktu. Kepada fitnah masyarakat muslimin. Nah demikian ya. Jadi uh, seperti ini juga ya si istri yang lebih dulu ngaji baru suaminya eh, ada itu ya ini kisah nyata juga di Medan ini orangnya masih hidup dua-duanya pasangan suami istri ini istrinya lebih dulu ngaji suaminya itu suluk tarekat terikat atau terikat suluk sufi masuk dalam pelaku itu sementara istrinya sudah ngaji salaf itu istrinya mengeluh dia. Kenapa? Karena dia mulai mulai muncul kebencian terhadap suaminya. Nggak pernah senyum lagi kan gitu. Ketar, marah, garang kan gitu ya. Suaminya diut. Nah, datang dia konsultasi. Saya bilang, ya ke juga. Saya bilang gini, waktu dulu nikah, apa dua-duanya sudah kenal senang? Belum Ustaz. <laughs> ya saya juga nih baru dapat hidayah juga ngaji. Ya itulah, pahami keadaannya. Coba rubah sikap kita kepadanya. Tunjukkan setelah kita ngaji salam kita menjadi lebih baik. Ya. Apa saya harus senyum sama suami saya? Ya, senyum saja. Kenapa rupanya? Pahamilah keadaannya. Dulu kita belum kenal sunnah juga. Lain ceritanya kalau dulu dia soleh, dia ikhwan salam, kita akhwat salafiyah kan begitu ya akhwat salam juga istilahnya kan begitu kemudian di tengah jalan dia dulu wah ini perlu ini perlu kalau perlu di eh, kalau perlu dilabrakan gitu ya karena ini pengkhianatan namanya kan gitu ya ditipu kita <laughs> dulu kita terima dia karena dia adalah akhwat salam karena dia ikhwan salam nah ini kan enggak dulu enggak ada cerita salam-salaman Nah, akhirnya dia jalankan strategi itu pelan-pelan dia dekati suaminya lagi, dia robah sikapnya. Ya, memang kalau ngaji juga kan seperti kopral baru selesai latihan kan gitu. Ya. Semuanya kan mau ditabrak, semuanya mau dipukul kan gitu ya. Nah, ketika dia sudah tahu kondisinya, maka dia pun merubah sikapnya. Dia nggak tegang lagi, nggak ketat lagi, nggak cemberut lagi sama suaminya. Walaupun suaminya loh ini sabar dia pelan-pelan. Akhirnya suaminya tertarik dengan perubahan yang ada pada si istri. Awal-awalnya ngantar, ngantar duduk dengar, kan begitu ya? Oh enak juga. akhirnya sekarang sudah nanya. Jadi ikhwan salaf, orangnya masih hidup. Kalau nggak percaya cerita saya bawa ke Medan. Karena kita nggak mau nulis-nulis itu aja di buku seperti itu kan gitu ya. Tapi banyak kasus-kasusnya Ikhwan itu. Jadi dengan sabar, semua itu dapat kita lalui. Ya. Dan innaman nasru maas Sesungguhnya pertolongan, kemenangan itu bersama ke kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Jadi ada empat keadaan yang terjadi. Yang paling parah kalau kita sengaja pilih wanita yang nggak soleh, nggak soleha, sengaja memilih ikhwan yang gak saleh ya tengah jalan terlalu marah-marah ini kan seperti orang gila jadi gitu gitu ya ya dulu kan aku diterima ya seperti nggak waras jadinya dulu kenapa diterima lalu kemudian marah-marah karena dia nggak mau ngaji kenapa ya dulu kenapa dipilih wanita yang memang kayak gini sementara kita mengerti itu salah kita kita telah menyalahi Perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita tahu itu, kita tahu ilmunya. Apa itu? Ya, bila bidatiddin. Pilihlah yang bagus agamanya. Lalu kita pilih yang nggak bagus agamanya. Ada Ada lagi yang ingin tanya? Ya, silakan. Iya. Iya. Ya. Sudah bekerja. Yaitu seperti yang diceritakan di dalam hadis Nabi tadi. Nah, di sana ada orang yang cerdik, ada orang yang cerdas, ada orang bijaksana, ada orang yang amanah. Ternyata diperiksa, nggak ada di dalam hati itu sesuatu iman walaupun sebesar darah. Itu bukan <laughs> orang beriman. Ya, ya saya tanya, yang diamanahi untuk memilih pemimpin itu kita atau orang lain? Kendali ya, penentu ada di tangan kita atau ada di tangan orang lain? Kita yang menentukan atau orang lain? Kalau kita yang menentukan jelas pilih muslim. Karena walau bagaimanapun si muslim ini minimal dia dapat menjaga agama kita kita sebagai bawahannya tapi kalau bawahan kan biasanya nggak punya hak untuk memilih atasan atasan ya dipilih oleh yang di atasnya lagi kan gitu biasanya seperti itu ya nah, demikian wallahu a'lam bishawab ada lagi yang ingin tanya Ya, silakan. Berjauhan. Beda pulau. Pulau apa ini? anak dan istri itu wajib. Enggak ada alasan beda pulau, beda benua, sampai beda planet pun wajib mendidik dan membimbing istri. Apalagi hanya beda pulau. Ya, kalau bisa jangan beda pulau. Ya, supaya kita dapat membimbingnya, karena ini adalah tanggung jawab. Ya, nggak bisa nanti di hadapan Allah ya eh, ditanya kenapa kamu melalaikan amanah untuk membimbing istri Ya Allah, saya beda pulau dengan dia. Tidak diterima. Ya nggak bisa diterima juga ya Allah saya merantau. Jadi saya nggak lah amanah itu. Nggak bisa juga. Itu nggak bukan alasan yang bisa diterima. Wajib dimanapun caranya itu adalah amanah yang terbeban di pundak kita. Kita nggak bisa lepas darinya. Nah demikian Yang kedua, Jalan menuntut ilmu itu, sarana menuntut ilmu itu sangat banyak. Cuma kita mengatakan kemarin di masjid apa itu? Uh, Baitul Rahman. Gak tahu itu kenapa majrur, tapi begitulah saya baca Baitir Rahman. Ya, di situ ya. Jadi sarana, prasarana, media untuk menuntut ilmu itu banyak. Tapi kita lebih mengutamakan untuk hadir di majelis ilmu. Itu nggak bisa tergantikan dengan yang lain. Walaupun media-media yang lainnya juga merupakan sarana untuk menuntut ilmu. Seperti misalnya di internet, di televisi, di radio, buku, dan lain sebagainya. Namun yang utama ya, menjadi media menuntut ilmu itu adalah datang ke majelis ilmu. Wallahu a'lam Nah, khusus mengenai mendengar streaming ya tentunya semuanya harus dengan bimbingan guru yang dipercaya. Jangan asal dengar. Apalagi dari internet. Sekarang ini kan banyak bergentayangan pemahaman-pemahaman yang sesat didengar-dengar ternyata ujung-ujungnya ternyata ISIS. Dengar-dengar ternyata ujung-ujungnya diajak kepada pemahaman Rafidah, Syiah ternyata. Mereka kan juga menutup ajaran mereka. Banyak pemuda-pemuda yang akhirnya terjerat kepada pemahaman-pemahaman khawarij setelah mendengarkan kajian-kajian streaming di internet. Nggak tahu asal-usulnya, dia mendengar dari sumber-sumber yang tak jelas. Akhirnya subhan subhan pemikiran-pemikiran sesat ini pun menyangkut di kepalanya. Itu berbahaya. Memang menuntut ilmu agama itu nggak bisa otodidak harus dengan bimbingan guru yang dipercaya, yang terpercaya, yang kapabilitas. Nah, dari bimbingan ini? ya. Jangan otodidak menimba ilmu agama. Ilmu selain ilmu agama silakan menimbangnya secara otodidak. Matematika, eksperimen sendiri, belajar sendiri bisa. Komputer gak, gak ada gurunya bisa. Tapi agama gak bisa belajar sendiri. Enggak, karena ini enggak bukan untuk coba-coba. Wallahu a'lam Ya. Ada lagi yang ditanya. Ya, silakan. berbuat baik ya kepada teman-teman orang tua kita, walaupun mereka non muslim. Ya, berbuat baik kepada orang-orang non muslim itu merupakan sarana dakwah juga, media dakwah juga. Ya. Nabi bertetangga dengan seorang pemuda Yahudi. Pemuda Yahudi itu kerap kali datang kepada Nabi dan membantu ya melayani Nabi juga. Ya baiklah, ya, berbuat baik. Ya, namanya juga hablun bin Anas ya jadi Nabi baik kepadanya dia juga baik kepada Nabi satu ketika pemuda Yahudi ini nggak datang datang Nabi kecarian kemana itu pemuda ternyata dia jatuh sakit sakit keras maka Nabi datang menjenguknya datang menjenguknya untuk apa untuk berdakwah nah itulah kalau sudah terikat yang namanya kebaikan ya, hubungan baik ya, komunikasi itu juga jadi lancar ya nggak kaku Nabi datang menjenguknya dan berkata kepadanya aslim udahlah udah sekarang ini masih Islam aja Kemudian itu melihat kepada ayahnya, ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim, Udahlah, ikuti saja kata-kata Abul Qasim." Maka dia pun masuk Islam. Nah, jadi ya berbuat baik kepada non Muslim itu nggak ada ruginya ya Pak Ya, wah aja mentang-mentang non dimusuhi dan ya, ini bukan darul harbi <laughs> ya silakan antum buka hubungan muamalah hablum minan nas punya kenalan orang-orang non muslim tapi jadikanlah tujuan kita orientasi kita adalah dakwah mana tahu ya dengan muamalah yang baik itu dia tertarik kepada Islam hingga dia masuk Islam sebabnya adalah kita. Maka Nabi mengatakan khairun kafir humrin. Nah, yang dilarang itu adalah mengangkat mereka menjadi sahabat. Tidak boleh. Karena Nabi mengatakan la tusahib illa mu'minan. Janganlah kamu bersahabat kecuali seorang dengan seorang mukmin. Berkenalan, punya kenalan silakan kalau perlu kenalannya satu balik apa-apa di dia gitu ya. Ada orang yang punya banyak kenalan dia. Hingga urusannya juga mudah, ada kemarin mudah. Kenalan tapi bukan sahabat, beda ya. Allah a'lam Jadi walaupun dia non muslim berbuat baik kepadanya, berbuat baik ya nah demikian. Wallahu a'lam Ya, ada lagi yang ingin tanya. Ada pertanyaan lagi? Satu menit lagi waktu jam 9 258, 259 Ya satu menit lagi dia tunggu Kalau nggak ada kita akhiri pertemuan kita Janji adalah janji 21 kosong kosong kan? Ya silakan. Ya. Ya. Ya, yang jadi pertanyaan adalah apakah hadiah itu berkaitan dengan pekerjaan kita? Kalau hadiah itu berkaitan dengan pekerjaan kita, maka lebih baik tidak diterima. Walaupun perusahaan tahu dan dia diam saja. Ya. Karena itu budaya yang tidak baik sebenarnya. Nah, kalau kita terima kita menyentuhkan satu yang tidak baik. Walaupun ya di sini ada ikut istilah unsur suka sama suka. Ya, riba tetap riba walaupun suka sama suka. Nah, demikian dengan demikian masyarakat Jadi ya tidak bisa diterima berat. Ya, godaannya apa kan gitu ya. Tapi ya seperti itu pula lah. Ya, apa namanya? Aturan mainnya. Ada Hadayah kumal minal ulul. Hadiah yang diterima oleh para pekerja termasuk ulul. Curang. Tidak Allah Allah bisa. Ya, jadi amanah sebagai seorang karyawan juga berat. Amanah sebagai pemimpin atasan juga berat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Karena maka Nabi mengatakan coba dia duduk di rumahnya. Apakah yaitu dia tidak kerja? dia bukan karyawan. Apakah hadiah itu akan datang kepadanya? Tidak ada. Ada ini kisah nyata juga. Orangnya masih hidup. Dia dulu kadis pertama di Medan karena di Gak saya sebutkan namanya. Itu yang 70 tahun naik sepeda itu. Dengan rumah saya. Dulu dia kadis pertamanan. Waktu dia menjawab, ya cerita ini dia ya saya saya apa namanya menyesal karena bapak saya katanya sekarang dia nggak jabat apa-apa jadi dosen aja dulu waktu dia menjabat sebagai kadis pertamanan waktu hari raya pak parsel itu dua kamar nggak cukup dua kamar tak cukup saking banyaknya parsel datang ke rumahnya yang dari inilah dari itulah Nah, begitu dia nggak menjabat lagi, satu parsel pun nggak mampir di rumahnya. Nah, itulah dia kebenaran dari perkataan Nabi SAW. Coba dia duduk di rumahnya saja, bukan apa-apa. Apa datang sama dia sebenarnya? Nggak datang pak, betul itu. Kata Nabi itu. Ya begitu dia nggak jabat lagi, satu parsel pun nggak ada yang singgah di rumahnya. Tunggu <laughs> sampai lebaran habis bulan sawal, nggak ada yang ngasih parsel. Waktu dia jabat pak, hadis kan banyak kan kalau dia dan banyak izin-izin lewat lewat tanda tangannya kan gitu. Itu parcelnya dua kamar nggak cukup pak. Saking banyaknya parsel itu datang. Tapi dia bagi-bagi aja itu parsel itu. Gak semua habis sama dia kan gitu. Nah, itu dia. Allah Nah demikian yang penting-penting pertemuan kita pada malam ini yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.